والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah Melanjutkan kajian kita Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid karya Al-Imam Abdurrahman Ibn Hasan al Sheikh rahimahumullah masih dalam bab ketujuh Maja'a Rukawat Ruqa wa Tamaim tentang rukyah dan tamimah-tamimah قال المصنف رحمه الله عن سعيد بن جبير رحمه الله قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة رواه وكيع dari Sa'id bin Jubair berkata barang siapa yang memutus tamimah karena seringnya berbentuk ikatan atau tali maka barang siapa yang memutuskannya dari seseorang yang menggunakannya maka itu pahalanya sama seperti dia memerdekakan seorang budak hadis atau asar diriwayatkan oleh Waki juga Ibn Abi Syaibah dalam musonafnya. هذا عند أهل العلم له حكم الرفع yang semacam ini di kalangan ulama hukumnya hukum marfu ini sampai ke Rasulullah SAW walaupun yang berkata atau asar ini perkataan seorang tabi'in murid para sahabat. Tapi pernyataan semacam ini punya hukum rafa terangkat sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lianna mithla dzalik la yuqalu birra'i karena yang semacam ini tidak mungkin disampaikan oleh seorang imam seorang tabiin tidak mungkin dia sampaikan berdasarkan ro'yunya belaka dia berijtihad misalnya bahwa yang memutus tamimau itu sama seperti merdekakan budak nggak mungkin karena perkara pahala pahalanya sekian seperti ini gaib perkara yang gaib dan hanya diketahui dari jalan nas jika Allah atau Rasulnya yang menyampaikan. Wayakunu hadha mursalan walaupun tentunya yang semacam ini mursal. Karena tabi'in kepada Rasul SAW ada perantara yang gugur yaitu sahabat. Di anna sa'idan tabi'i karena Sa'id tabi'in imam wa fihi fadlu qat'ut tama fadlu qat'it tamaim li'annaha syirk dan asar tentu menjelaskan keutamaan memutus tamimah keutamaan ingkarul mungkar dalam hal ini memutuskan tamimah. Karena itu syirik seperti yang Rasulullah sebutkan, maka kamu ta'awun ingkarul mungkar membantu orang untuk selamat dari kemungkaran itu kamu putuskan dikarenakan pula dengan kamu selamatkan dia dari syirik berarti kamu menyelamatkan dia dari neraka karena syirik akan menyeret orangnya akan neraka dan tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Kamu merdekakan dia dengan perbuatanmu tersebut, memutus tamimahnya. Kamu bebaskan dia dari azab neraka. Man ta'allaqa tamimatan faqad asyraq seperti yang Rasulullah sebutkan yang menggantungkan tamima maka dia telah musyrik. Nah, makanya Rasulullah sebutkan keutamaannya seperti orang yang memerdekakan budak. Sama-sama memerdekakan. Yang ini kalau di dunia memerdekakan budak dari perbudakannya dibeli kemudian di bebaskan statusnya jadi orang merdeka, maula. Yang ini lebih afdol tentunya memerdekakan atau membebaskan orang ini dari neraka, dari syirik. Dan ini mengingatkan kita kepada ucapan Imam Yusuf Ibn Asbab rahimahullah yang mengatakan nahnu arhamu bil ibad min abaihim au kama rahimahullah. Kami yakni para ulama ahlul ilm itu lebih rahmat kepada orang ketimbang orang tuanya sendiri. Karena kebanyakan orang tua rahmatnya perhatian dan kasih sayangnya kepada anak sebatas perkara-perkara dunia nggak lebih dari itu bas yang penting anaknya makan enak <coughs> yang penting anaknya sehat nggak sakit sakit diobati operasi yang penting dia punya pakaian layak yang penting dia punya tempat tinggal wah kata kerjaannya mapan itu yang diuteknya orang tua itu mayoritas kebanyakan orang. Gak ngurus anaknya akhlaknya rusak, anaknya dosa, maksiat, syirik, bid'ah, gak ada di perhitungan mereka. Ini perbuatan akan membuat dia dimurkai Allah, menyeret dia ke neraka, dia nggak peduli si orang tua. Yang penting dunianya mapan. Nah, kata Yusuf bin Asbad kami lebih rahmat kepada mereka ketimbang orang tua mereka sendiri. Itu beliau sebutkan ketika beliau mentahdir dari seseorang. Ketika Yusuf bin Aswad diingatkan, Anda nggak khawatir ini riba. Anda sebut-sebut bulan begini, bulan begitu. Lalu ini tadi yang beliau katakan, kami ah, lebih rahmat kepadanya ketimbang orang tuanya. Karena dengan ditahdir, dengan dibantah kesalahan dan penyimpangannya agar orang lain tidak mengikuti kesalahan dia. Kalau dibiarkan tidak dibantah, tidak ditahdir, dia akan diikuti orang. Maka dia membawa dosa dia sendiri plus menanggung dosa sekian banyak orang yang dia sesatkan yang mengikuti dia agar dosa dia tidak menumpuk banyak, perlu ditahdir, perlu dibantah. Dan itu rahmat bagi dia. Kan rahmat supaya dia nggak membawa dosa banyak. Di akhirat tidak menanggung tanggung jawab besar dan murka Allah, neraka, azab. Dan mana bisa orang tuanya memberi itu pada dia? Orang tua ya tadi surusannya dunianya saja. Makanya yang Yusuf bin Asbad katakan, dengan ingkarul mungkar, tahdir, bantahan, itu rahmat kepada mereka. Tapi banyak dari orang tidak memahaminya, nah, dianggap itu pelecehan, dianggap itu penghancuran nama baik orang dan lain sebagainya. Seperti ini, fadilah besar kamu memutuskan tamimah yang dipakai seseorang, kamu memerdekakan dia dari neraka, pahalamu seperti membebaskan seorang buddha Besar fadilahnya. Hanya saja, hanya saja perlu dicatat penting yang ulama sebutkan terkait masalah seperti ini hendaknya ini diamalkan dengan penuh rifik dengan rifik dengan kelemah lembutan dengan kesantunan dengan akhlak karimah agar tidak terjadi dampak yang tidak diinginkan. Tidak terjadi cekcok, permusuhan, bahkan bisa baku hantam, bisa perkelahian. Dan syariat tidak mungkin memerintahkan, menyebutkan keutamaan sesuatu yang membawa kepada mafsada dan kerusakan Artinya jangan mentang-mentang misalnya dapat riwayat seperti ini begitu ada orang kamu nggak kenal wala mukaddimah wala apa ada timer kamu tarik kamu cabut dari dia ya marah dia marah bisa cecok bisa kelai bisa nggak karuan nah makanya perlu arif perlu kelemah lembutan perlu kesantunan dalam mempraktekkan yang semacam ini. Karena yang tidak memahami dengan bimbingan ulama bisa aja berdalih dengan ini uh, fadilahnya besar mutus tamimah langsung dia tarik langsung dia putus langsung nah, bukan demikian perkaranya kecuali ulama sebutkan man lahu wilayah alaih man lahu wilayah wilayatun alaih orang-orang yang punya wilayah punya kekuasaan kepada yang pakai tamimah ini misalnya kamu bapaknya ini anak kamu jangankan kamu putuskan tamimahnya lebih dari itu kamu bisa lakukan oh, kamu bapaknya nah, dan bisa kamu bentak, bisa kamu marahi, bisa kamu ini. Memang kamu punya kekuasaan, boleh. Gak usah pamit, gak usah ini, putuskan saja kamu bapaknya. Atau lebih dari itu penguasa. Penguasa atau jihad eh, yang memang ditunjuk diberi wewenang oleh penguasa untuk melakukan yang semacam itu seperti Hai amar ma'ruf nahi mungkar uh, apa Hai itu semacam satgas amar ma'ruf nahi mungkar tapi di bawah pemerintah memang dan istilahnya di backup oleh kepolisian oleh ini negara yang punya dan dia berhak lakukan itu memang diberi wewenang oleh pemerintah untuk bidangnya mengingkari kemungkaran yang terjadi. Alhasil orang yang punya kekuasaan. Ah, kepala sekolah, guru pada muridnya, wah kata. Adapun keumuman orang yang kamu nggak punya kekuasaan pada dia, maka hendaknya dengan kelemah lembutan didakwahi dulu, Nah, ini mungkar, syirik, nggak boleh, haram, dosa, neraka ini itu. Nah. Riwayat ini dari Sa'id Ibn Jubair rahimahullahu taala dan beliau imam imam besar di masa tabi'in yang eh, meninggal di masa Hajjaj bin Yusuf yang termasuk dibunuh oleh Hajjaj rahmatullahi alaih eh, dalam biografi beliau karena beliau ditangkap bersama sekian orang yang difonis melawan kepada khalifah. Alhasil ketika dalam keadaan Imam Syed bin Jubair dibelenggu, diikat, borgol, menunggu giliran untuk dieksekusi mati. Berarti penggal kepalanya. Tunggu giliran karena sekian orang banyak. Nah, ketika beliau menunggu giliran itu didatangi oleh seseorang, nah, ditanya tentang masalah ya ini hukum ini apa hukumnya ini boleh enggak beliau jawab lah ada haram itu sunnah begini dalilnya dijawab oleh beliau Kemudian dikatakan inna hadzal ilm amanah. Inna hadzal ilm amanah atau kanu yarawna annal ilma amanah. Begitulah mereka para ulama salaf menganggap ilmu itu amanat yang harus dia tunaikan, harus dia sampaikan. Sementara dia bisa jawab, bisa sampaikan ya amanat masih ada tanggungan baginya kewajiban untuk menyampaikan dijawab itu amanat hanya dalam posisi seperti itu bisa aja orang yang misalnya nggak paham dan tidak mengikuti jejak salaf beralasan kamu ini orang dalam posisi genting kayak gini mau dihukum mati masih saja tega ditanya nah, atau sana kamu nggak dijawab olehnya misalnya karena tunggu giliran eksekusi ini. Tapi lihat Said bin Jubair lah. Dijawab oleh beliau. Ha, ada haram begini, begini, ini. Dalilnya begini. Dijawab oleh beliau. Karena tadi ilmu mereka anggap itu sebagai amanah itu Imam Said bin Jubair rahmatullahi alaih. Riwayat ini seperti tadi mursal walahu hukmur rafa' dikatakan demikian artinya yang ulama sebutkan bahwa riwayat begini pastilah Sa'id bin Jubair mendengarnya dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam Karena seperti tadi ucapan begini nggak mungkin disampaikan berdasarkan ijtihad, berdasarkan logika mikir-mikir misalnya. Memutus tamimah itu seperti memerdekakan budak. Nggak mungkin, nggak bisa, bukan pada tempatnya. Maka yang seperti ini dianggap oleh para ulama bahwa Said mendengarnya dari masyaikhnya dari kalangan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mursal riwayat tabi'in dari Rasul sallam apakah itu hujjah atau tidak tentu ada pembahasan di kalangan ulama di antara mereka seperti Imam Ahmad, Malik menganggap mursal itu hujjah. Begitu pula Abu Hanifah menganggap riwayat mursal itu hujjah. Jadi pakai dipakai dalil dan dipakai hujjah diterima oleh mereka. Di antara mereka pula, di antara ulama, ada yang menganggap mursal itu hujjah, dengan beberapa syarat. Jika begini, jika begitu, maka bisa diterima atau dianggap sebagai hujjah. Seperti Imam Syafi'i, rahimahullah. Atau mereka sebutkan hujjah kalau makna yang terkandung di dalam riwayat mursal itu ma'ruf fil bab makna yang terkandung di dalamnya ma'ruf di dalam bab itu seperti ini riwayat Said ma'ruf memang tamimah syirik haram dosa dan keutamaan besar tentunya bagi yang mengingkari kemusyrikan maknanya ma'ruf hmm. makanya kemudian kalau semacam ini selama maknanya ma'ruf ulama terima atau mereka anggap itu sebagai hujjah Yang lain berpendapat pernyataan tabi'in dalam masalah-masalah yang tidak bisa dimalar dengan ijtihad, tidak bisa diketahui dengan ijtihad, dan tidak mungkin itu berdasarkan logika dan pendapat pribadinya maka yang semacam ini yuhmal ala qaul sahib dilarikan yakni dianggap itu pernyataan dari sahabat selama itu bukan tempatnya istihad dan bukan dari rokyunya bukan dari logikanya bukan dari pendapat pribadinya maka mereka menganggap yang demikian pendapat ini yang keberapa keempat artinya ini istihad dari sahabat yang dinukilkan oleh tabi'in. Istihad dari sahabat yang dinukil oleh tabi'in. Tetapi untuk dikatakan ini pendapat sahabat atau istihad sahabat yang dinukil oleh tabi'in ini juga tidak kuat pendapat semacam ini. Karena sama kalau itu sesuatu yang tidak tidak teranggap bukan tempatnya istihad bukan ro'yu. Nah, dari tabiin dilarikan itu bahwa dari sahabat maka sahabat pun demikian. Bukan tempatnya di sini sahabat beristihad, tidak mungkin mereka beristihad dalam masalah-masalah semacam ini. Yang mungkin pula itu rokyu pribadi dari mereka. Nah, maka e, pastinya sahabat pun mendengarnya, mendapatinya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas itu pembahasan di kalangan ulama terkait permasalahan riwayat mursal. Qala al-musannif atau sebelumnya waki wa waki huwa Ibnu Jarrah, Ibnul Waki Al-Kufi. Waki hmm. adalah Waki Ibnul Jarrah. Ibnul Waki. Tadi Kufah, Thiqatun Imam. Beliau Thiqah dan seorang imam. Sahibu Tasonif banyak karya-karya beliau minhal jame' wa ghairuh antara lain jame' wa waki dan yang lainnya rawaanhul Imam Ahmad wa tabaqatuhu Imam Ahmad termasuk murid beliau meriwayatkan dari Waki dan yang lain-lainnya yang selevel dengan Imam Ahmad. Mata sanata sabak watis in wamiah. Beliau meninggal tahun 197 Hijriah. Qala al-musannif Walahu an Ibrahim qala kanu yakrahuna tamaima kullaha minal Qur'an wa ghairil Qur'an dari Ibrahim berkata mereka salaf sahabat memakruhkan tamimah semuanya baik itu yang dari Quran ayat-ayat Quran yang digantungkan yang dipakai ataupun apalagi itu bukan dari Quran Asar Ibrahim diriwayatkan oleh Waki juga walahu ya ini di riwayat Waki dan juga Ibn Nabi Syaibah dalam musannafnya Ibrahim huwal imam Ibrahim Ibn Yazid An-Nakhai Al-Kufi Beliau Imam Ibrahim Ibn Yazid An-Nakhai Al-Kufi Yukanna Aba Imran Kunyahnya Abu Imran Siqatun min kibaril fuqaha Siqah Dan bahkan teranggap fuqaha besar di zamannya Qala al-Mizzi kata Hafidh al-Mizzi dakhala ala Aisyah walam yathbut lahu sama'un minha. Sempat masuk ini di majelis Aisyah radhiyallahu anha tapi tidak ada riwayat benar kalau beliau mendengar langsung dari Aisyah ini cuma ikut di majelisnya tapi riwayat sahih bahwa riwayat Ibrahim meriwayatkan dari Aisyah nggak ada yang kuat. Mata sanatasid tis'in meninggal tahun 96 Hijriah. Walahu khamsu nasanah au nahuha. Beliau meninggal umur 50 tahun atau segitu kurang lebihnya. Kauluhu kanu yakrahuna damaim Duh, mereka memakruhkan damaim semuanya. Muraduhu bidalik ashabu Abdullah ibn Mas'ud. Yang dimaksud ya murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud, guru besarnya, sahabat كعلقمة والأسود وأبي وائل والحارث بن سويد وعبيدة سلماني ومسروق والربيع بن خثيم وسويد بن غفلة وغيره وغيرهم murid-murid Rasul seperti Alqamah, Nakhai, Aswad, Nakhai, Abu Wa'il, Harith bin Suwaid, Abidah, Salmani, Masruq bin Ajda' Rabi' bin Khutaim, Suwaid bin Ghufulah, Pogairuhum dan yang lain. Rabi' Ibn Khutaim di sebagian cetakan mungkin tertulis Khaisam. Ya, Hah? Kusem semua. Tak ada yang tertulis di situ Khaisam. Sama. Husain. Gitu. Al-Mahim jika ada yang tertulis Khaisam dibetulkan Husain. Eh, wa ghairuhu wa ghairihim wa hum min sadatid. dan yang selain mereka banyak yang mereka itu sadat ini tokoh artinya ulama besar di masa tabi'in wahadihi sirah yasta'amiluha Ibrahim fi hikayati akwalihim kama bayyana dzalikal huffaz kal iraqi wa dan siga demikian biasa dipakai oleh Ibrahim An-Nakhai kalau membawakan pendapat-pendapat mereka ini. Kalau Ibrahim An-Nakhai kata Iraqi menyebutkan kanu kada wa kada nah, maka yang dia kehendaki ashab Ibn Mas'ud murid-murid senior murid-murid besar Ibn Mas'ud di kalangan tabi'in nah lafat yang Ibrahim nukilkan yakrohun memakruhkan semua tamaim telah lalu penjelasannya kalau dari Quran maupun dari selain Quran kalau dan ini harus difahami dengan penjelasan ulama nah yang dikehendaki oleh Ibrahim dari para imam tabi'in makruh yang dimaksud ya krohun kalau itu dari Quran karena beliau katakan dari Quran atau yang lainnya kalau dari Quran maka makruh yang dimaksud karohiyatu tanzih karohiyatu tanzih kalau itu selain dari Quran, huruf-huruf yang nggak jelas, angka-angka yang nggak karuan, satu satu tiga berapa nggak jelas, kho, jim, ha, apalagi. Maka karoha yang dimaksud karohiyatut tahrim. Karohiyatut tahrim karena karoha atau makruh dalam usul itu mereka bagi menjadi dua. Karohiyatut tanzih dan karahiyatut tahrim. Karahiyatut tanzih artinya kamu lebih suci, lebih bersih untuk meninggalkan itu. Makruh, tetapi tidak sampai pada tingkatan haram. Tidak sedahsyat kalau itu haram. Karahiyatul tahrim ya lebih berat dari itu. Dan itu di sisi para ulama mereka sebutkan demikian karena <coughs> adab dan ihtiyat kehati-hatian mereka dalam menyampaikan syariat. Kalau <coughs> mereka tidak mendapati nas yang sorry, sahih, nas yang jelas mengatakan Allah haramkan ini, Rasul haramkan ini, mereka nggak dapati itu. Dan mereka katakan makruh, karihnahu, yakrohun. Tapi mereka maksud itu haram. Nah, tadi hanya karena tidak ada nas yang kuat, jelas dalam bab itu mereka nggak berani mengatakan kanu yuharimun misalnya. Mereka mengharamkan sementara Quran tidak sebutkan demikian, sunnah tidak ada, nah, mereka beradab kepada wahyu tidak berani melangkahi apa yang ada di dalam nas. Al-Muhim itu agar orang tidak berfahaman tidak memahami asar ini kanu yakrohum berarti makruh tamaim itu. Ibrahim Nakhoi Imam Tabi'in menukilkan dari sahabat dari tabiin tabiin besar murid-murid Ibnu Abbas Ibnu Mas'ud nah, makruh ini baik dari Quran atau bahkan selain dari Quran makruh kemudian dia paham-pahami sendiri makruh dalam VK atau usul VK ya, lebih baiknya memang ditinggalkan tapi kalau dilakukan nggak masalah nggak dosa bukan itu yang dimaukan aima bukan itu yang diinginkan oleh Ibrahim An-Nakhai. Makanya seperti disebutkan kam min aibin qaulan sahihan wa afatuhu al fahmi saqimi. Betapa seringnya orang menyalahkan perkataan yang benar karena penyakitnya pada pemahaman dia yang tumpul, jelek. Dia nggak bisa memahami ucapan ulama harus dipahami dengan pemahaman ulama. Bagaimana ulama memahaminya? Bagaimana ulama mendudukkan yang semacam ini? Tanpa pengarahan dari ulama, tanpa bimbingan ulama, nggak karuan jadinya. Makruh tamaim. Diamalkan boleh. Ya, cuma lebih baik ditinggalkan makruh. Itu dikukilkan oleh imam tabi'in langsung tentunya dari para sahabat kan ngawur jadinya ya harus dengan pengarahan ulama tadi kalau dari Quran karohiyatut dan zi ini lebih afdolnya seperti yang telah lalu bahasanya ditinggalkan karena banyak sebab yang jelek mafsadahnya membuat Quran terhina, masuk ke tempat-tempat najis. Orang pun bisa jadi dari A untuk tamaim dengan selain Quran. Nah, kalau selain dari Al-Quran, maka itu karohah tahrim. Nah, itu yang Imam Ibrahim nukilkan dari para kibar, aimah, tabi'in. Dengan demikian berakhir ah iya berakhir bab ke tujuh dari uh, ah, kitab tauhid maja'a fir ruqa wa tamaim tinggal masail yang menjadi ringkasan dari bab ini insyaallah akan kita baca setelah sholat wassalamualaikum Karena tahu, jeruk Eh, memasuki masail dalam bab qala rahimahullah fihi masail al-ula Tafsir ruqa wa tamaim penafsiran tentang rukyah dan tamaim yang syirik itu yang selain dengan nama Allah dan sifatnya meminta-minta kepada selain Allah atau dengan lafat-lafat yang tidak difahami nah, telah lalu penjelasan tentang itu dan yang syar'i selama itu dengan ayat-ayat Quran dengan doa yang makmur dari Rasulullah SAW nah Wat tamaim juga penjelasan dengan tentang tamaim dari apapun itu bentuknya, bahannya, digantungkan atau diletakkan untuk melepas dari dirinya kejelekan. Asania tafsir tiwalah penafsiran tentang tiwalah yang biasa mereka gunakan untuk membuat cinta seorang laki kepada wanita atau sebaliknya wanita kepada laki atau sebaliknya untuk membenci laki kepada istrinya, istrinya kepada suaminya. Al-thalitha anna hadhihi thalath kullaha min asyirk min ghairi Dan tanpa hmm. pengecualian ketiganya merupakan syirik, rukyah-rukyah yang ma'ruf di masyarakat jahiliyah bukan dari syar'i, tamaim-tamaim dan tiwalah. Ar-rabi'a anna ruqyata bil kalamil haq min al-ain wal huma laisa min dhalik. Ruqyah dengan kalam yang hak, dengan Quran, doa, dengan asma sifat Allah untuk terlindung atau menyembuhkan dari mata orang, koma, dari demam akibat sengatan binatang berbisa, selalu ya, semua itu bukan termasuk yang syirik yang dilarang. Al-khamisa anna tamima idza kanat min al-Qur'an faqad ikhtalafa al-ulama hal hiya min dzalik am la. Kalau tamimah itu dari Quran ada khilaf di kalangan ulama boleh atau tidak dan telah lalu alasan yang rojeh adalah larangan ditinggalkan juga karena mafsada-mafsada yang banyak As-sadisa ta'liq al autar ala dawab minal ain min dalik. Termasuk dalam tamaim pula menggantungkan tali-tali yang telah usang dari busur panah pada leher binatang, onta, sapi atau kambing dengan maksud untuk selamat dari Mata termasuk dalam tamaim As-sabi'a an al-wa'id as ala man ta'allaqa wataran. Ancaman keras yang syariat sebutkan bagi orang yang penggantungkan watar tali tadi yang usang dari uh, busur panah. Jika dia yakini itu melindungi dia dari mata atau membawa manfaat dari baginya, nah. maka Rasul SAW berlepas diri darinya dan itu dosa yang sangat besar. Nah, makanya ancaman keras. Asamina fadlu thawabi man qata'a tamimatan min insan. Keutamaan orang yang memutus tamimah dari orang lain. Seperti Said sebutkan dari bin Jubair. Seperti membebaskan seorang Buddha tadi dengan catatan kalau memang kamu punya kekuasaan atasnya, kalau tidak ya hendaknya dengan santun, dengan baik, dari dengan lemah lembut agar tidak membawa kerusakan dan mafsadah terhadap dakwah. atas tasiah yang kesembilan, anna kalam Ibrahim la yukhalif ma taqaddama min al-ikhtilaf, dan namuradahu ashabu Abdullah ibn Mas'ud bahwa pernyataan Ibrahim tidaklah bertentangan dengan yang telah lalu adanya khilaf ulama terkait tamimah kalau dari Quran. Karena Ibrahim katakan secara umum makruh di kalangan ulama. Karena yang dimaksud Ibrahim yang memakruhkan itu murid-murid Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhum ajmain. Nah, al itu dari fikih salaf Ada permasalahan ini Allah taala alam wa sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Satu merah. Merah sama? Oh ini. Oh,